الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فلا جماعة kaum مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله rahimakumullah. Kita كتاب تفسيرة الأنام بالحقوق في الإسلام yaitu penjelasan bimbingan bagi manusia tentang hak-hak di dalam Islam. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa berjamaah. Jadi di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa yaitu ayat yang ke 31 ya atau 36 itu disebutkan di situ hak-hak yang sepuluh macam yang disebut oleh Pak Dharma ayat ini adalah al hukukul asyar yakni hak-hak yang sepuluh macam di dalam surah An-Nisa kemudian nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat uh, Abu Juhaifah yaitu Wahab bin Abdillah nanti dijelaskan tentang wajibnya kita memenuhi menunaikan hak-hak sesuai pada tempatnya. Taib ayatnya yang kita baca yang pertama Allah berfirman dalam surah Nisa ada 10 hak di situ. Yang pertama kata Allah taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak yang pertama. Dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu pun, baik itu manusia, malaikat, orang soleh, para wali, jangan disekutukan di dalam kita beribadah kepada Allah. Ini hak yang pertama berarti hak siapa ini? Hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kedua wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Jadi setelah hak Allah langsung turun hak siapa? hak orang tua. Oleh karena di Quran banyak digandengkan perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul. Lalu diperintah untuk berbakti kepada orang tua. Demikian pula contoh perintah bersyukur. <clears throat> li wali walidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Eh, orang tuamu. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua berjemaah. Diletakkan setelah hak Allah. Ya. Lalu yang berikutnya wabidil kurba. Wabidil kurba dan kepada kerabat. yani berbuat baik kepada kerabat. Berarti hak yang ketiga. Hak yang keempat siapa? Waliyatama. Itu kepada anak-anak yatim. Ada hak di situ yang wajib kita tunaikan. Dan nanti akan dikaji dalam kitab ini insya Allah. Yang berikutnya, yang keberapa? Wal masakin. Yang keberapa wal masakin? Orang-orang miskin. Nah, yang kelima, hak Allah, hak orang tua, hak kerabat, hak yatim, hak miskin. Lalu yang keenam wal jari dzil qurba. Jar tetangga, al qurba ini maksudnya zil qurba yang dekat. Ya, tetangga yang dekat. Lalu wal jari dzil junub tetangga yang jauh. Kata para ulama, tetangga dekat dan jauh ini adalah yakni dikembalikan kepada al-urf ya. Sebagian mengatakan 30 rumah dianggap tetangga dekat atau tetangga yang satu jamaah di masjid dianggap tetangga dekat, ya. Adapun tetangga jauh yang di luar dari itu, maka ala kulihal ada dua bentuk tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh. Lalu wasahibi bil jambi. Nah, sahibi bil jambi yang keberapa? Delapan. Yang dimaksud sahibi bil jambi yakni teman dekat. Teman dekat ini bisa juga bermakna istri atau suami atau pasangan. Ya, wa sahibi bil jambi kan senantiasa di dekat kita. Yang senantiasa di dekat istri adalah suaminya, dekat suami adalah istrinya. Nah, lalu yang kesembilan wa wabni sabil yaitu ibnu sabil ada hak pada mereka yaitu siapa ibnu sabil jemaah yang berhak mendapatkan zakat itu diantaranya yang Dimaksud Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan namun terputus bekal. Ya, itu Ibnu Sabil. Ada jakat hak di situ. Lalu terakhir, wa ma malakat aimanukum dan budak-budak yang dibawa kekuasaan kalian. Budak ada hak. Ada sepuluh hak di dalam ayat ini. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang sombong. Nah ini surah Nisa. Nah berangkat dari ayat ini para jemaah dan juga berangkat dari salah satu hadis ya kitab ini ditulis oleh Syekh pengarangnya adalah Saleh bin Taha bin Abdul Wahid Abu Islam rahimahullahu taala beliau ini termasuk di antara murid yakni Syekh Albani rahimahullahu taala beliau termasuk ulama Jordania yang wafat sekitar ya satu tahun ini baru wafat beliau ini dan di antara kehususan beliau ini adalah Eh, ketika wafatnya saja dan ini sebelum pandemi jadi sekitar dua tahunan yang lalu itu beliau yang menunjukkan keberkahan beliau adalah jenazahnya itu diantarkan sampai ribuan orang. Yani kita ada videonya kalau mau menyaksikan bagaimana Syekh ketika jenazahnya dibawa, yani seolah-olah jenazah itu berjalan di atas kepala manusia. Yani terus dibawa ribuan orang berjamaah mengantarkan kepada uh, ke pemakamannya. Karena beliau dikenal seorang ulama yang dekat ya, dengan siapapun mencintainya. Ahli sunnah, ahli bid'ah pun yakni suka dengan beliau ini. Akhlak beliau yang demikian tinggi yaitu Syekh Saleh uh, Toha Abu Islam rahimahullah taala. Nah, di antara hak yang pertama yang beliau kaji adalah kita baca ya per, apa perkataan beliau kita baca yaitu hakullahi 'alal ibad hak Allah terlebih dahulu sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, yakni apa hak Allah, yakni kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya satu jawabannya yaitu beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya secara yakni global. Namun di sini Syekh merincikannya bagaimana kita yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, beliau mengatakan ini karena bentuknya ceramah beliau ya saya bacakan sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Kata beliau, "Ayuhal ikhwah ibadallah. Qabla Ramadan kunna natakalam an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabayyana lana annahum rijal." Wahai saudaraku para hamba-hamba Allah, sebelum Ramadan kita telah berbicara, yang telah berbicara mengkaji tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Wa tabayyana lana annahum rijal dan jelas bagi kita kesimpulannya bahwa mereka para sahabat itu adalah rijal. Rijal di sini bukan laki-laki, bukan maksudnya. Rijal terjemahnya para laki-laki, tapi maksudnya rijal orang-orang yang hebat. Nah, jadi para sahabat Rasul adalah orang-orang yang hebat. Dasarnya kata beliau kama qala ta'ala ini sebagai mukaddimah ya, sebagaimana firman Allah taala rijalun sadaqu ma ahadullah yaitu orang-orang yang hebat dia yang mana sadaku ma'ahadullah yang mereka jujur atas apa yang telah Allah buat perjanjian atasnya yakni melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala lalu mereka sifatnya qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa nusrati dinih mereka para sahabat itu kaum yang telah Allah pilih Lisuhbati nabiyhi wa nusrati dinih untuk menemani menyertai nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW dan membela menolong agamanya. Yani para sahabat itu adalah kaum yang sudah direkomendasikan dan dipuji oleh Allah bahwa mereka telah menolong agama-agama Allah. Oleh karenanya jemaah kita ini diwajibkan dalam beragama mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena kaum yang telah Allah pilih, ya, untuk menemani Nabi. Berarti bukan orang sembarangan, tapi dia rijal. Dia itu orang-orang hebat. Lalu wa nusrati dinihi yang telah terbukti bentuk pertolongan mereka kepada agama Allah yang telah menolong agama Allah para sahabat itu. Wa tabayyana lana anna man ahabbahum. Perhatikan di sini dan telah jelas kepada kita ya kata beliau bahwa man ahabbahum wa salaka sabilahum Siapa yang mencintai mereka, para sahabatnya nih. Dan siapa yang mengikuti jalan mereka, menempuh jalan mereka dalam beragama, maka sa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maknanya, orang yang kalau beragama tidak mengikuti para sahabat, berarti terancam sebaliknya akan celaka fid dunya wal akhirah. Ya, karena sahabat sudah pasti kebenarannya. Tidak ada istilah sahabat itu sesat nggak ada cuma. Tapi setelah sahabat banyak muncul kesesatan. Ya. Dan yang sesat-sesat bukan sahabat Rasul. Kalaupun ada yang sesat di zaman sahabat, ya barangkali seperti di zaman Ibnu Umar, di zaman akhir generasi sahabat muncul kesesatan. Pertama kali dalam masalah takdir yang sesat itu kan di zaman akhir-akhir sahabat di masa Abdullah bin Umar. Di Basrah ada seorang lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani dalam hadis Muslim dikatakan demikian awal man takallam fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani yang pertama kali nyeleneh tentang takdir adalah seorang bernama Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah. Nah, itu terjadi di zaman yakni akhir masa sahabatnya. Nah, Ma'bad al-Juhani ini walaupun terjadi di zaman sahabat dia bukan sahabat Nabi. Gitu bukan sahabat Nabi. Tapi justru dia diponis oleh sahabat Nabi saat itu Abdullah bin Umar bahwa mereka telah kufur karena sebab mengingkari takdir. Jadi para jemaah sekalian, menempuh jalan mereka ini lambang kebahagiaan dunia akhirat. Wa tabayyana lana anna hubbahum dan jelas bagi kita bahwa mencintai mereka dinun wa imanun wa ihsanun Mencintai mereka ini adalah bagian dari agama. Bukan cinta sekedar cinta biasa, tapi cinta yang terkandung nilai-nilai agama, iman dan ihsan kebaikan. Ini artinya tanda iman seorang cinta sahabat. Yang benci sahabat jadi orang kafir. Kafir cuma. Makanya orang-orang Syiah cukuplah dikafirkan dengan sebab mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhbuhum illa mu'minun. Dan tidaklah mencintai para sahabat kecuali orang-orang yang beriman. Sebaliknya, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun dan membenci mereka adalah kekufuran. Dari sisi mana para jemaah? Orang membenci sahabat kok diponis kafir ini dari sisi mana? Dari sisi mendustakan Quran dari sisi mendustakan Quran. Sama halnya orang yang percaya dukun dikafirkan. Orang yang percaya dukun dikafirkan dari sisi mendustakan Quran. Karena kata Quran tidak ada yang tahu gaib kecuali siapa? Allah. Alimul gaib fala yudhiru ala Gaibi ahadan illa Manir irtada rasul. Hanya Allah yang tahu gaib. Tidak ada yang tahu gaib siapapun. Siapapun kecuali Allah. Kecuali yang Allah beritahukan sebagiannya di kalangan para rasul. Jadi yang percaya adanya atau dukun ya meyakini kan dukun itu kan orang yang ngaku tahu perkara gaib itu dukun maka mempercayainya kekufuran. Nah sama halnya orang yang membenci sahabat kafir karena konsekuensi mendustakan Quran. Bagaimana mendustakan Quran berjemaah? Karena Allah Ta'ala memuji, menyanjung, dan memerintahkan dalam Quran untuk mengikuti para sahabat. Konsekuensinya berarti ya wajib kita untuk mencintai mereka bukan malah membencinya. Taib. Jadi nifakun dan juga kemunafikan, otugianun dan ini dosa, yakni pelanggaran. La yubgiduhum illa munafik zindikun. Tidaklah membenci para sahabat kecuali yakni dia orang munafik, orang zindik yang ingin merusak agama dari dalam. Itu orang zindik itu begitu. Orang di sini kita adalah orang yang pura-pura masuk Islam atau dia masuk Islam yang tujuannya ingin merusak Islam dari dalam. Contohnya adalah seperti dalam sejarah yang dicatat yang jelas-jelas rusaknya Islam gara-gara dia adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi Abdullah bin Sabah, namanya Abdullah. Dia agama Yahudi dari negeri Yaman. Dan memang orang yang orang Yaman di zaman itu di zaman Rasul itu banyak yang Yahudi para jemaah ya jadi zaman ini banyak yang Yahudi. Salah satunya ada seorang bernama Abdullah bin Saba yang dia masuk Islam namun ingin merusak Islam dari dalam dan diantaranya adalah dia ciptakan sebuah ajaran pemahaman yang sekarang dianut oleh orang-orang Syiah Rafidah. Jadi orang-orang Syiah itu adalah mengadopsi agama mereka yakni dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sehingga membenci para sahabat ya, meyakini Qur'an ini tidak asli lagi, Ya, meyakini Quran sekarang yang ada di tangan kita kaum muslimin yang 30 juz itu bukan Quran yang sebenarnya turun dari Allah. Itu sudah dirobah-robah katanya oleh para sahabat. Pertama menuduh para sahabat merubah-robah Quran ya. Yang kedua berarti tidak percaya dengan firman Allah kalau Quran terpelihara dari pemalsuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjamin. Dan Allah hanya menjamin Quran jemaah. Allah tidak menjamin Taurat. Allah tidak menjamin Injil. Allah tidak menjamin seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran. Allah tidak menjamin akan keterjagaannya sampai hari kiamat Allah tidak menjamin. Allah hanya menjamin Al-Quran. Inama nahnu nazzal dzikr. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran wa dan kami pula kata Allah yang menjaganya. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, beliau mengatakan wa qadar نكتفي بالحديث عن حاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ya linabda min hadzal yaum insyaallah taala ma'a majmu'atin minal mawa'id bi unwan tabsiratul anam bil huquqi wal akhlaqi wal adabi fil islam taib kata beliau dan cukuplah bagi kita pembahasan tentang masalah para sahabat Rasul sampai di sini. Nah, jadi ceritanya ini beliau mau ganti judul gitu jemaah ya. Jadi membicarakan tentang sahabat cukup selesai. Nah sekarang kita akan memulai mulai hari ini kata beliau. Ya. Jadi masya Allah kita baca kitab ini nanti seolah mendengar ceramah-ceramah beliau, untayan kalimat ya ceramah-ceramah beliau. Mulai hari ini kata beliau, insya Allah taala kita akan bersama dengan tema judul Tafsiratul Anam bil Huquqi wal Akhlaqi wal Adab bil Islam. Ini judul asli kitab ini. Yani tafsirah ya. Arahan bimbingan bagi manusia tentang hak, hak, akhlak, adab-adab di dalam Islam. Natakallamu fiha anil huquqi fi waqtin dha'at fihi al huquq. Kita membahas tentang masalah ini adalah di saat di saat sekarang ini di mana hukuk itu doa, yakni banyak yang dilalaikan. Ini kita membahas masalah ini tentang hak-hak di mana pada saat sekarang banyak hak-hak tersebut dilalaikan. Baik hak Allah, baik hak orang tua, hak kerabat, hak sesama kita jemaah, hak sesama jemaah, itu juga banyak yang melalaikan. Nah, wa natakalam fiha anil akhlaqi fil Islam. Naam fi waqtin dahabat fihil akhlak Dan juga kita berbicara ya di dalam masalah ini tentang akhlak-akhlak yang ada dalam Islam pada waktu saat sekarang di mana akhlak-akhlak tersebut telah hilang. Ini banyak kaum muslimin yang tidak menggunakan adab-adab dan akhlak-akhlak. Gitu. Oleh karena nanti dalam kitab ini dibahas tiga poin ya tentang hak eh, hak-hak, tentang adab-adab dan akhlak-akhlak di dalam Islam. Baik. ونتكلم فيها عن الأداب في الإسلام في وقت قلت فيه الأداب dan kita bicara masalah ini tentang adab-adab dalam Islam pada saat dimana sangat sedikit orang yang beradab ya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nah ini diantara sunnah ya kalau ini kita mendapatkan musibah karena umat Islam kehilangan adab ini musibah umat Islam kehilangan akhlak ini musibah maka beliau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un wala hawla wala quwwata illa billah. Kata beliau, فكم من المسلمين ضيع حق الله وكم من المسلمين ضيع حق الوالدين berapa banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan hak Allah berapa banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan hak orang tua wa kam minal muslimin dhaya haqqal jar dan berapa banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan hak tetangganya kita kadang-kadang tanpa sadar jemaah membuat pahala kebaikan kita lenyap gara-gara kita mengganggu tetangga tanpa sadar. Ya. Dengan tindakan lisan kita kah, perbuatan kita kah. Dalam Islam itu berjamaah indah sekali. Ini akan terkaji insya Allah tentang hak tetangga di sini. Dalam Islam jamaah kalau kita ingin meninggikan bangunan, ya itu tidak boleh langsung begitu saja harus minta izin, ya mengganggu tidak kepada tetangga kita yang satu apa satu tembok dengan rumah kita. Jadi tidak sembarangan. Demikian pula kita mau nembok sesuatu yang pakai mungkin pakunya nempel di tembok tetangga itu harus minta izin. Ya. Demikian Islam menjaga sekali. Makanya orang yang rajin sholat, rajin puasa bisa masuk neraka. Dengan sebab menyakiti, mengganggu tetangganya. Walaupun tetangganya kafir. Walaupun tetangganya kafir. Bagaimana pula dengan tetangga kita ini orang Islam, orang beriman yang ruku, sujud kepada Allah yang kalau menjerit dia doa kepada Allah mustajab. Hatta doa kafir sekalipun, doa kafir sekalipun kalau dia meminta kepada Allah dengan ikhlas, Allah ijabah jam ketika terdolimi. Orang kafir saja. Makanya takutlah dengan doa yang terdolimi hatta walaupun orang kafir, orang fasik, ya, pelacur. Pelacur itu kan orang durhaka. Tapi kalau dia menjerit kepada Allah karena dia terdolimi oleh orang Islam yang rajin tahajud, doa pelacur ini makbul, mustajab. Laisa bainahu bainahu hijab. Tidak ada antara dengan Allah hijab penghalang jemaah. Maka Nabi wanti-wanti ittaqi da'watal madlum. Takutlah kalian dengan doa yang teraniaya. Orang bisa bangkrut mendadak dengan doanya orang yang teraniaya. Jadi kita ini jangan, jadi kita ini soleh harus harus paripurna soleh kita ini jemaah Soleh itu kan yang menegakkan hak Allah dan hak manusia. Makanya kitab ini penting sekali. Selain membahas tentang hak Allah, kitab ini pun membahas tentang hak manusia, hak sesama kita, bahkan wabil khusus orang tua kita, kerabat kita, ya paman bibi kita, adik-adik kita. Ya. Taib. Yang pertama para jemaah beri mengatakan bismillah ya kita mulai bisilsilatil hukuk fil Islam. Taib. Wa tadharu ahamiyatul hukuk fil Islam min al hadis tali. Pentingnya tentang menunaikan hak-hak, menjaga hak-hak, menunaikan kewajiban kepada yang berhak untuk kita tunaikan itu adalah dari hadis berikut ini. Nah, saya baca hadisnya. Ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat tadi yang disebut dengan uh, Abu Juhayfa yang bernama Wahab bin Abdullah. Dia mengatakan, "Akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Kata Abu Juhaifah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Abu Darda ini ya sahabat Muhajirin. Ya. Kalau Salman ini sahabat Ansar. Karena Salman ini ketika Nabi hijrah beliau ini sudah menjadi orang Madinah. Salman ini kan orang Persia jemaah ceritanya. Lalu dia e, dipingit oleh ayahnya dan ayahnya ini beragama Majusi bahkan termasuk kiai Majusinya. Ya ya, ya, ya, ya ulamanya lah. Ya, pendeta Majusi bahkan yang suka menyalakan api kalau mau disembah. Itu ayahnya Salman. Salman sendiri suka ditugaskan itu. Lalu Salman keluar suatu hari dia melihat orang Nasrani sedang ibadah. Lalu dia tertarik. Nah, lalu tanya, ini agamamu ini agama apa? Kalau ingin beragama seperti ini di mana? Maka di, di apa namanya diberitahukan ini di Syam. Pusatnya di Syam. Maka Salman pun kabur ya dari ayahnya. Nah, ini kisah Salman dalam rangka mencari hidayah ini luar biasa, cuman. Ya. Sampai Nabi merasa perlu untuk Salman menceritakan secara khusus detail bagaimana Salman dalam mencari hidayah. Sampai Salman belajar mondok pesantren ke pendeta dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Namun saat itu acaranya masih benar. Kata pendeta itu nanti kamu pindah ke pendeta ini. Pendeta ini nanti meninggal dunia pindah lagi ke pendeta yang lain sampai pendeta yang akhir itu mengatakan kamu harusnya nanti ini kalau saya mati datanglah ke kota yang di situ banyak pohon kurma. Karena saya itu belum nama Madinah ya datanglah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya karena itu akan muncul nabi di situ nanti maka Salman pun berangkat ke situ walaupun rela menjadi budak dijual belikan demi bisa numpang dalam perjalanan menuju ke kota-kota yang dituju oleh Salman sampai begitu Salman jadi budak ya, demi apa menjadi hidayah akhirnya di Madinah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Salman ini disebut Ansor ya gitu karena karena asli penduduk Madinah Artinya sudah berada di Madinah. Fajar Salman, tetapi dipersaudarakan bagaimana maksudnya jemaah? Dipersaudarakan bagaimana maksudnya? Ya ini ketika sahabat muhajirin hijrah ke Madinah, itu Nabi mempersaudarakan satu sama lain. Sehingga saling memperhatikan, saling memberi. Karena kasihan orang-orang muhajirin itu ke Madinah kan tidak bawa apa-apa cuma hanya pakaian, hanya baju di badan istilahnya. Maka banyak ketika Nabi mempersaudarakan seperti itu, berjemaah, itu sampai-sampai sahabat-sahabat Ansor berjuang sampai rela bahkan rela untuk menceraikan istri. Silakan kalau kamu suka kawin istri saya, saya ceraikan katanya. Sampai gitu. Kamu pilih yang mana nih harta silakan. Namun orang-orang muhajirin juga tidak apa? Tidak serakah cuma. Malah mereka menunjukkan tidak. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi hartamu, istri, anak, keturunanmu. Tunjukkan saja di mana pasar saya ingin berdagang katanya. Begitu. Ya kalau kita mungkin sudah main ya sudah belah dua wis. Ya bojomu sing tak pilih. <laughs> Kan itu kalau kita cuma. Tapi tidak para sahabat muhajirin. Nah jadi Salman dipersaudarakan dengan siapa? Abu Dar, Abu Darda. Sehingga saling bantu ya ketika ada kekurangan dan seterusnya. Nah suatu hari Fajar Salman Abu Darda. Suatu hari Salman menziarahi Abu Darda. Fara'a uh, eh, Umar Darda mutabadilah Lalu Salman melihat istrinya Abu Darda yaitu bernama Ummu Darda itu nampak sekali mutabadilah. Mutabadilah itu ai labasatan siabal mihna. Yani berpakaian pakaian yang ala kadarnya yakni tidak menarik gitu. Kumuh gitu, kucal gitu jemaah. Seperti itu Ummu Darda. Ya, tarikan libas zina ini jelek sekali pakaiannya, tidak berdandan. Fakola, Salman tanya, "Masya Nuki, ada apa denganmu? ini? kenapa kok nampak kayak gini? Kok kayak orang apa namanya? Ya ini, tidak rapi, kok jelek sekali, kusam, kusut, kumuh. Kenapa?" Qalat kata Ummu Darda, aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun fid ay finisa. Percuma aku dandan percuma. Sebab saudaramu Abu Darda itu seorang butuh karo aku. Yani Abu Darda sibuk dengan ibadah sehingga istrinya dibiarkan. Sehingga istrinya pun menjadi yani wanita yang tidak menarik, tidak mau berdandan dan sebagainya karena sudah percuma. Abu Darda sibuk dengan apa? Ibadah, tidak memperhatikan keluarganya. Nah, itu yang dimaksud oleh Abu Darda. Faja Abu Darda fasona lahu ta'aman. Ah, Abu Darda datang ketika Salman saat itu berkunjung datang Abu Darda. Lalu Abu Darda membuat bagi Salman makanan. Ya, Fasana alahu ta'aman. Faqala kata Abu Darda kepada Salman, "Qul fa inni shaim." Silakan tawadhal. Antum makan ya akhi, saudaraku. Makan kamu karena aku sedang puasa aku tidak makan. Kata Abu Darda. Jadi dia hanya membuatkan makanan ya bagi tamunya saudaranya yang sangat saling mencintainya ini, namun dianya puasa. Kala, ah, kata Salman, Salman jengkel. Kata Salman, ma'ana ana biakil hatta ta'kul." Tidak, aku tidak akan makan makananmu sehingga kamu makan juga. Nah, ini boleh tidak berjamaah berbuka puasa ya seperti ini ketika ada tamu? Boleh. Bahkan ketika diundang ya untuk jamuan makan orang yang sedang berpuasa tetap wajib datangi walaupun berpuasa. Karena undangan itu tidak harus makan cuma nanti. Boleh antum makan, boleh melanjutkan puasa. Kalau yang punya hajat atau yang ngundang itu merasa tidak enak karena sudah capek-capek masa kok tidak dimakan, lebih abdul buka puasa. Karena orang yang berpuasa sunnah, amir, amin, yakni kuasa atas dirinya, boleh. Nabi juga boleh biasa membatalkan puasa sunnah ya. Adapun puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa kita lanjutkan saat diundang makan bagaimana doa kita? Doakan keberkahan. Jadi sampai gitu ya wajibnya memenuhi undangan perjemaah. Tapi kita kembali Falamakana lail ketika masuk waktu malam, ya akhir lail, eh, dahaba Abu Darda yakumu. Ketika malam, Abu Darda mulai bangkit, mengatakan kepada Salman, "Nam." Ya. Uh, yakumu faqala lahu, "Nam." Tidurlah engkau. Ya, maka tidurlah. Summa dhahaba yakumu faqala lahu, "Nam." Baik bangkit kata Salman tidur sudah jangan sholat ketika di akhir malam nah di akhir malam barulah Salman mengatakan kepada Abu Darda nah kalau sekarang sholatlah engkau artinya Abu Darda mulai mulai awal malam itu sudah mulai mau sholat gitu loh awal malam pada Isya itu sudah mulai tahajud itu kebiasaan sampai subuh sehingga kata Salman jangan sekarang tidur sekarang jangan tahajud sekarang tidur tidurlah Abu Darda Bangun seberapa lama lagi di, di berapa saat? Kata Salman, jangan sekarang. Tidur lagi, tidur dulu, tidur. Akhirnya di akhir malam barulah Salman mengatakan, kumilan. Sekarang kalau kamu sholat, sholat sekarang. Sepertiga malam yang akhir, sholat sekarang. Kalau tadi tidur dengan keluargamu, ini jangan dihabiskan untuk tahajud semalam suntuk, gitu maksud Salman. Maka fasalla ya jami'an, maka dua-duanya akhirnya salat. Salman dan Abu Darda salat. Faqala lahu Salman, Lalu Salman mengatakan, menasehati Abu Darda. Kata Salman, Inna li rabbika alika haqqa. Sesungguhnya untuk Rabbimu atasmu ada hak. Ya, yakni kau ada hak untuk Allah, yakni solat tahajud. Namun, wa inna li nafsika alika haqqan. Tapi jangan lupa bagi dirimu ada juga hak. Wali ahlika alika haqqan. Bagi istrimu juga ada hak. Yani bagi waktu. Jangan tahajud semalam suntuk dari awal malam sampai akhir malam. Bangun sekarang ini akhir malam bagus untuk sholat tahajud. Lalu kata Salman fa'ati kulla haqqin haqqahu. Maka tunaikan kata Salman kepada Abu Darda, tunaikan masing-masing hak sesuai pada tempatnya. Nah Abu Darda datang kepada Nabi nggak terima seolah. Apa betul yang dikatakan Salman? Saya mau tahajud siang siang masih siang kok dilarang nanti aja akhir malam karena untuk keluarga ada hak. Ini benar enggak? maka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjemaah? Sodako Salman. Kata Nabi Salman benar, kamu salah kata Nabi. Jadi dari hadis ini jemaah kita wajib menunaikan hak-hak tersebut sesuai pada tempatnya. Kapan kita memberikan hak untuk Allah, untuk keluarga. Juga harus adil jemaah. Kalau misalnya ada orang yang menunaikan hak istrinya, tapi melupakan hak Allah durhaka atau menaikkan hak Allah tapi melupakan hak istrinya juga durhaka. Ini sama-sama dosanya, sama-sama durhakanya. Nah, nah sekarang hak Allah atas hamba apa para jemaah? Beliau mengatakan, Hakullahi alal ibad at-tadruna ma huwa ya ibadallah. Lalu sekarang apa hak Allah atas hamba? Apakah kalian tahu apa hak Allah atas hamba? Huwa an ya'buduhu wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba yaitu kata beliau adalah engkau dengan hanya beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dalam beribadah dengan sesuatu pun. Ya, baik. Nah, sekalian, yang menjadi garis bawah atau yang harus kita garis bawahi di sini adalah hak Allah itu mengibadahi Allah semata-mata hanya dia yang kita ibadahi tanpa menyekutukan. Nah, lapat tanpa menyekutukan ini harus di digarisbawahi dengan setebal-tebalnya. Karena yang namanya Abu Jahal kan beribadah kepada Allah. Namun mereka menyekutukan dalam ibadah. Yang Allah diibadahi, selain Allah juga diibadahi. Berarti kalau demikian hakikat ibadah kepada Allah bukan sekedar ibadah, tapi menjauhi menduakan Allah dalam beribadah, menjauhi kesyirikan di dalam beribadah. Jadi kalau Allah diibadahi, Allah dimintai tolong, Allah mengadu kepadanya ketika sakit agar mohon kesembuhan. Tapi juga selain Allah dari kalangan wali, kalangan orang-orang soleh yang telah meninggal dimintai pula. Maka ini justru Allah mengancam dengan azab api neraka dan kekal di dalamnya. Padahal dia ibadah kepada Allah. Nah, ibadahnya dicampur dengan kesyirikan. Taib. Di surah An-Nisa, ayat yang ke-36 tadi, ini yang disebut dengan ayat talhukuk, ayat tentang hak-hak ya. Maka Allah taala menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwa yang paling pertama, yang paling agung ya, yang paling besar hak yang harus ditunaikan adalah hak siapa dulu? Hak Allah Subhanahu wa taala itu pada firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi di sini Allah mengatakan beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengannya dalam ibadah sesuatu pun. Disebutkan wa'budullaha ini dipenggal. Lalu dikaitkan digandengkan dengan wala tusyriku bi syai'ah. Apa faedahnya di sini? Bahwa faedahnya hakikat tauhid bukan sekedar menetapkan kalau Allah yang wajib disembah. Bukan itu, tapi harus menafikan, mengingkari sesembahan-sembahan yang batil selain Allah bahkan wajib membenci. Kau dalam hati mengatakan misalnya, dia nyembah Allah. Dia nyembah Allah, tapi dalam hati mengatakan, dapat apa-apa masih nyembah selain Allah yo." Ya, yus ya api-api air apa-apa orang itu kan yus ya tergantung keyakinannya. ya ne aku yang nyembah Allah, tapi nyembah selain Allah yus ndak apa-apa. Terus yang penting aku kan tidak nyembah. Aku mau nyembah Allah, tapi aku masalah orang nyembah selain Allah itu rapopo. Nah ngomong rapopo, ini kufur para jemaah. Ya, maka wajib kita membenci, bukannya membenci, wajib mengingkari. Ya, kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat demikian. Maka hakikat tauhid adalah penetapan dan penafian. Bukan menetapkan saja, bukan menafikan saja, tapi penetapan dan penafian. Menetapkan sembahan yang hak hanya Allah dan menafikan sembahan-sembahan selain Allah semuanya adalah batil, semuanya adalah salah keliru. Nah, hadil ayatu tusamma ayatul hukuk. Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayat hak-hak. Bada Allahu ta'ala fiha bi'a'zamiha. Allah memulai dalam ayat tersebut hak yang paling agungnya. Ala wa haqquhu 'alal ibad. Ketahuilah yaitu dia hak Allah atas hamba wa huwa an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a yaitu menyembah hanya kepada Allah tidak menyentuhkan dengannya sesuatu pun. Taib. Ini satu ayat. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal dan berkata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal tentang hak Allah adalah wajib kita ibadahi. Nabi mengatakan, "Ya Mu'ad." Mu'ad ini berjemaah sahabat yang Nabi merekomendasikannya, Nabi mentazkiyahnya bahwa dia orang yang dicintai Nabi. Kata Nabi kepada Muad, "Ya Muad, wallahi inni la Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguhnya aku mencintaimu. Berarti Nabi sampai sumpah. Ada, belum ya? Taib. Allah, e, Nabi bersumpah atas nama Allah bersumpah kalau Nabi mencintai Mu'ad. Nah ini yang penting. Bukan bagaimana kita ngaku-ngaku cinta Nabi. Tapi Nabi cinta kita enggak. Ya. Maka cuma sekalian kata para ulama, laisa sya'nu laisa sya'nu kaifa an tuhib. Bukan masalah, bukan hal yang penting bagaimana engkau mencintai bukan. Wa inna masya'nu kaifa an tuhab. Tapi yang penting itu bagaimana kamu dicintai. Yani banyak orang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi Allah dan Rasul tidak cinta sama dia. Karena dia ahli syirik, ahli bid'ah, ahli maksiat. Bagaimana Allah cinta sama dia? Jadi yang penting itu bagaimana Allah cinta sama kita. Sementara di dalam ayat banyak di Quran yang mengatakan bukti kalau cinta Allah itu adalah mentaati Rasul. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kalau memang mereka cinta Allah maka ikuti aku. Maka jemaah, cinta Allah jangan diaku-aku. Saya cinta Allah, nggak usah ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Yang penting kita amalkan amalan-amalan yang mendatangkan apa? kecintaan Allah dan kecintaan Rasul. Salah satunya apa? Ittiba sunnatihi SAW. Beritiba kepada sunnah Nabi SAW. Maka saya yakin demi Allah, kalau orang berjenggot misalnya, alasan berjenggotnya karena itiba kepada perintah Nabi, maka orang ini sudah jelas dicintai oleh Allah. Karena janji Allah tidak mungkin ingkar janji. Kalau mentaati Rasul, maka Allah cinta. Yuhbibkumullah. Allah mencintai kalian. Wayak bahkan bukan hanya itu, wayakfir lakum dunubakum dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi apakah setiap yang berjenggot dicintai Allah belum tentu, tergantung niat berjenggotnya apa. Kalau meniru ya yakni Mick Jagger karena Mick Jagger jenggotan juga aja mah. Nah, saya kemarin lewat di Surabaya ada orang jenggot panjang diikat jenggotnya. Saya lihat jenggot diikat sudah istighfar. Astagfirullah. Jenggot diikat. Lalu dipakai celana pendek, bawa anjing rokokan. Masa ini sunnah Nabi? Ya. Celana pendek rokokan, bawa anjing, jenggotan, jenggotnya diikat. Ya kita <laughs> bukan berburuk sangka, tapi berjenggotnya bukan karena tiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ada dulu artis suka ikut jenggot itu kan, ada artis lawak suka ikut jenggot. Nah, semoga Allah memberi hidayahnya. Taib. Jadi muat ini dicintai Berarti Mu'ad sudah jelas ahlul, ahlul jannah. Naam. Karena memiliki kehususan. Bahkan kata Nabi kepada Mu'ad ya. Tentang Mu'ad kata Nabi. A'lamu ummati bil halali wal haram. Mu'ad itu adalah umatku yang paling tahu halal dan haram. Masya Allah jemaah. Mu'ad itu dikatakan alim ulama oleh siapa? Oleh Nabi. Bayangkan, tidak terbayang ya bagaimana demikian agungnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Kita diizinkan ngajar, diizinkan berdakwah oleh guru kita, ini masya Allah kebanggaan. Ya, karena memang dalam eh, adab-adab uh, dalam belajar agama ini cuma kita berdakwah, kita mengajar itu adabnya harus ada izin dari orang yang ilmunya di atas kita. Sudah layak kita mengajar atau belum? Pantas kita berdakwah atau belum? Ini ndak Mu'ad bin Jabal yang mengatakan alim ulamanya, yang mengatakan Mu'ad alim, makanya diutus oleh Nabi ke negeri Yaman berdakwah. Oh ini luar biasa. Rekomendasi terbesar, rekomendasi yang sangat agung sekali. Ya. Saya waktu umrah kemarin cuma ngaji di Syekh eh, Badar Al Utaibi, setiap yang hadir dikasih sanad, dikasih apa namanya, dikasih ya sanad gitu ya kertas tanda tangan beliau bukti telah menyelesai e, membaca kitab ini itu senang sekali cuma kayak wis ya, kayak mantap ini kayak jadi santri yang mantap gitu cuma <laughs> baru dikasih itu saja <laughs> ya masya Allah ini tidak rekomendasi langsung dari Nabi langsung wahyu ya makanya di dalam asar dikatakan muad itu nanti di hari kiamat di padang masyar semua ulama-ulama umat Islam akan berbaris di belakang sahabat Muad bin Jabal ya menunjukkan bahwa muadzin memang penghulunya para ulama. A'lamu ummati bil halal wal haram. Ula, apa nama umat yang paling tahu halal haram. Nah, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daika." Ini panggilan yang sangat sopan, labbaik. Hmm. Kalau yang biasanya dengan na'am. Itu na'am itu biasa saja, tidak sopan itu na'am itu. Biasa. Kalau yang lebih sopan lagi, labbaik dipanggil ya fulan labbaik ya fulan labbaik ya fulan na'am oi biasa itu. Nam, nam, nam, nam. <laughs> ya. Jadi labbaik gitu. Nis'ad labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Lalu apa kata Nabi? Hal tadri ma haqqullahi 'ala ibad? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Lalu kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah ini adab. Jadi muadzin ini beradab. Ya Allah dan Rasulnya yang tahu. Demikian kita seharusnya jemaah. Cuman kalau Rasul masih hidup, kalau Rasul telah wafat gak boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam gak boleh. Ya, tapi harusnya Allahu alam saja. Kalau Rasul telah wafat, tapi kalau Rasul masih hidup maka Allahu wa Rasuluhu alam. Dan juga Allah Rasul alam atau Allahu alam ini hanya berkaitan dalam agama. Tidak boleh dalam hal yang sifatnya dunia. Kalau dunia cukup nggak katakan nggak tahu gitu saja. Bisa cara membuat kue, cara membuat uh, nasi goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng nggak tahu. Allahu alam. Kalau nasi goreng nggak tahu mengenai, ya nggak harus Allahu alam. Nah, kalau urusan agama, urusan paling perkara-perkara gaib. Ya. Taib. Maka kalau Nabi mengatakan hakullah ala ibadihi an ya'budu walau syirku bihi syai'a hak Allah atas hambanya adalah engkau yakni dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu pun nah kemudian uh, setelah setelah uh, itu Nabi tanya lagi wama hal tadri mahakul ibadi Allah idha fa'aluhu lalu kata Nabi kepada Muad wahai Muad sekarang kalau tadi hak Allah atas hamba sekarang apa hak hamba atas Allah kalau hamba melakukan itu Kata Muad, Allah Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, hakul ibadi Allah, an la yu'adzibahum. Hak hamba atas Allah. Kalau tadi hak Allah atas hamba berarti hak Allah kewajiban ham hamba, betul. Nah, sekarang kalau hak hamba atas Allah, apa maknanya? Apakah hak hamba kewajiban Allah yakni kan kalau hak hamba atas Allah maknanya hak hamba yang didapatkan atas karunia Allah kepada hamba. Jelas ya? Bukan berarti Allah wajib kepada hamba, bukan Allah nggak ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan Allah? Adapun hak Allah atas hamba maknanya kewajiban hamba kepada Allah. Kalau hak hamba atas Allah bukan berarti hak hamba kewajiban Allah bukan, tapi hak hamba atas karunia dan keutamaan anugerah dari Allah kepada hamba. Jadi kalau hamba melakukan apa namanya hak Allah, Allah menganugerahkan. Nah, jadi maknanya bukan Allah wajib memberikan hamba tidak. Apa itu hak hamba? Yani karunia dari Allah, Allah tidak akan menyiksanya. Jelas para jemaah? Nah, Mu'ad bin Jabal ketika setelah mendapatkan ilmu dari Nabi ini, lalu Mu'ad mengatakan, afala ubasyirun nas karena demikian enteng pokoknya orang yang menyembah Allah beribadah kepada Allah tidak menyekutukan Allah sudah itu tidak akan disiksa berarti ini kan kabar gembira maka Mu'ad bertanya kepada Nabi ya Rasulullah afala ubasyirun nas boleh tidak ya Rasul kami saya beritahukan ini kepada manusia kabar gembira ini maka apa jawabannya nah, setelah azan insyaallah Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat jamaah surat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Hadis Mu'ad bin Jabal ini di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau sedang berboncengan dengan Nabi. Jadi Nabi melakukan dialog ini ketika beliau berboncengan ya. Dan Mu'ad yang nunut di belakang Berarti sopirnya itu Nabi di depan, Muad di belakang, di atas keledai. Ya. Para ulama mengatakan keledai itu namanya Ufair. Jadi Nabi itu kebiasaan menamai barang-barang beliau. Maka ini juga antum boleh yang menamai antum punya barang-barang. Rasul menamai cangkirnya dinamai, keledainya dinamai beliau, kendaraan untanya dinamai. Ada istilah koswa unta beliau yang dibawa hajian. Unta betina beliau Qaswa. Ya, keledai beliau namanya Ufair. Ya, antum punya kucing namai jemaah. Punya kucing namai, ya. Dan kalau kucing jangan dinamai Abdullah Abdurrahman. Kalau nama orang kok Joni, nama kucing jangan. Kucingnya nama nama sembarang saja. Yang penting untuk dipanggil. Antum punya motor namai siapa? Kalau warna hitam namanya si Black misalnya. <laughs> Atau ya Taib. Nah jadi Nabi sedang di atas keledai. Ini menunjukkan tawadunya beliau. Karena keledai itu adalah kendaraan yang murahan. Yang mahal itu kan kuda jemaah. Tapi keledai itu murahan. Nah Nabi menunjukkan tawadu beliau. Yang kedua, Nabi mau dinunuti oleh sahabatnya. Boncengan. Ya, tidak merasa kalau itu Nabi nggak mau boncengan. Tidak, ini tawadu beliau. Rendah hati beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan juga beliau selalu akrab dengan sahabat dan selalu mengajarkan ilmu hatta walaupun sedang berboncengan. Demikian kita seharusnya jemaah. Ini berbicaralah yang baik tentang ilmu yang memberikan faedah kepada saudara kita. Jangan ngobrol yang haram, yang dosa macam-macam naudzubillah. Nah, ketika Muad bin Jabal ini merasa sebuah faedah yang sangat luar biasa dan ini adalah merupakan kabar gembira karena kata Nabi apa? ketika hamba tidak berbuat syirik, yang penting tidak syirik, maka Allah tidak akan menyiksanya. Maka ini kan berarti gampang sekali. Pokoknya tidak syirik. Allah tidak akan mengadabnya. Maka ini sangat luar biasa. Sehingga kata Muad minta izin. Nah, faedah di sini adalah murid murid kalau mau menyampaikan ilmu minta izin gurunya. Muad nggak sembarangan, nggak sembarangan menyampaikan. Dia minta izin. Afalau basyirun nas ya Rasulullah? Boleh ndak ya Rasul kami sampaikan ini kepada manusia? Kata Nabi, la. Ojo. Jangan kata Nabi, faitakilu. Karena mereka nanti bersandar akhirnya. Males amal. Yang penting ndak syirik. Sing pentingan kan ndak syirik kepada Allah. Wes mau sembarang nanti Allah ndak akan menyiksa. Sehingga mereka malas beramal. Kata Nabi, jangan. Nah, pertanyaannya, kok bisa jangan disampaikan kepada manusia, tapi hadis ini kok sampai kepada kita? Ya, sampai kepada kucur. Dikucur sampai enggak? Sampai ke kucur. Ya kan? Nah, apa kata ulama? Nah, para ulama mengatakan maksudnya, jangan dikabarkan kepada manusia secara umum. Kepada orang tertentu saja. Sampaikan. Berarti, kata para ulama, hadis ini sampai kepada yang mengkajinya saja Adapun masyarakat awam yang tidak ngaji, yang tidak tahu hadis ini. bertindak sampai kepada mereka berita ini. Adapun yang ngaji, yang mengkaji, yang mendengarkan kajian hadis ini dibacakan, ya berarti sampai. Itu maknanya sehingga hadis ini sampai. Dan Mu'ad pun katanya sambil merasa berdosa, akhirnya di akhir hayatnya disampaikan hadis ini oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Taib. Nah kata penulis para jamaah, Syekh mengatakan rahimahullah, Faida adaita haqqallahi walam tuaddi haqqa zaujati fa anta asin lillah. Perhatikan ini. Apabila engkau tunaikan hak Allah, tahajud Masya Allah, puasa Masya Allah ya, ke masjidnya rajin Masya Allah, tapi hak istri enggak ditunaikan, maka engkau durhaka kepada Allah. Subhanallah. Makanya cuma tanya istri kita nih. Tanya istri kita, Dek, piye ini hak-hak an hak-hak aku iki wis wis terpenuhi semua ta insyaallah wis mantep Mas wah nek wis tenang jenengan ya, wis Mas mantep sampean suamiku yang paling gak ono kowe sampean gak ono <laughs> ndak ono sing sampean tapi jangan kalau istri ngomong ndak ono sing kowe jenengan hati-hati juga kadang itu cuma karena itu ada dua makna bisa jadi ya. tapi kalau kulihal kalau istri kita merasa hak sudah tertunaikan alhamdulillah jemaah Sebaliknya kata beliau, "Wa idza adaita haqqallahi wa lam tu'addi haqqal jar." Apabila engkau sudah menunaikan hak Allah, rajin ke masjidnya masa Allah, ibadah solatnya, pokoknya hak Allah sudah ditunaikan. Namun hak tetangga enggak ditunaikan, fa anta asin lillah, maka engkau durhaka. Engkau adalah durhaka kepada Allah. Yang yang paling ngenes jemaah. Tetangga kita ini padahal kafir loh jemaah. Cuman gara-gara dia kita durhaka kepada Allah. Misalnya orang kafir ini tangga kita, kita sakiti, kita ganggu tanpa sengaja kita melakukan. Maka ini hati-hati. Lalu wa idza adaita haqqaz zauja wal aulad Apabila engkau tunaikan hak anak, masya Allah, segala kebutuhannya pokok, kebutuhan pokok, nafkah, dia tunaikan hak anak, hak istri. Tapi wakasar, tapi hakillah, tapi engkau lalai hak Allah. Maka anta asin lillah sama itu juga engkau durhaka kepada Allah. Ya, apalagi gara-gara sibuk dengan anak, karena anak ini fitnah jemaah. E, di dalam Quran menyebutkan tentang karakter anak. Satu anak itu zina, perhiasan. Orang dengan punya anak ini merasa mendapatkan keindahan dalam hidupnya. Hampa kita kalau tidak punya anak jemaah. Satu anak itu zina. Al-malu wal banun zina. Kata Allah, zina hayati dunia. Anak harta zina. Yang kedua, anak itu adu anak itu istri, anak ini musuh. Hati-hati. Yang ketiga anak disebutkan fitnah. Ini karakter anak di Quran, fitnah. Anak itu melalaikan dari ibadah. Makanya Allah mengatakan, "Ya yuhalatina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kalian terlalaikan oleh anak, oleh harta dari beribadah kepada Allah. Maka kalau kita tunaikan hak anak, hak istri, tapi lalai tentang hak Allah, sama kita termasuk yang durhaka kepada Allah. Maka kata penulis, fa'ati kulla dihakin hakohu Maka berilah masing-masing hak yang memiliki hak tersebut ya kepada yang memiliki atau masing-masing hak kepada pemiliknya. Tunaikan hak kepada yang memilikinya. Hak anak tunaikan hak kita. Hak istri tunaikan hak Allah, hak diri kita bahkan. Termasuk kalau tidur jemaah. Ada hak badan kita untuk istirahat Makanya benar kalau jangankan kata dokter ya. Ya, secara agama juga orang yang yang orang yang tidur bahkan begadang cuma nggak tidur. Berarti dia telah menyenyiakan hak tidak menunjukkan hak badan hak dirinya. Ya. Jiwa ini butuh istirahat, butuh tidur, maka tunaikan. Ya. Makanya kalau kata ilmu medis, menurut ilmu kesehatan, orang banyak sakit kalau dari begadang karena yang harusnya tubuh organ istirahat dia tidak paksakan Baik, sehingga berbagai macam penyakit muncul. Kemudian min ajli hadzal haqqil azim khalaqallahu al-ibad. Nah, ini faedah yang pertama. Min ajli hadzal haqqil azim, oleh karena demi hak yang agung inilah Allah menciptakan para hamba. Apa hak agung ini maksudnya? Tauhid, beribadah. Yani hikmah penciptaan hamba adalah apa berjamaah? Beribadah kepada Allah. Itu hikmah kita diciptakan. Hikmah diciptakannya kulkas, lemari es untuk apa? Hikmah penciptaan kulkas untuk apa? Mendinginkan makanan. Nah kalau kulkas nggak mendinginkan, nggak mengawetkan makanan, berarti hikmahnya hilang atau enggak? Hilang hikmahnya. Kalau hikmahnya hilang, kulkas nggak mendinginkan makanan, dibawa kemana? Dibawa kemana cuma? Dibawa ke bengkel atau ke loak, dibuang demikian manusia. Kalau hikmahnya sudah hilang, yang harusnya ibadah tapi kau tidak ibadah, berarti dibawa ke bengkel. Mana bengkelnya atau loaknya mana? Jahanam. Itu loaknya, itu bengkelnya sudah. Lalu kita kemana lagi? Jahanam. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni" dasarnya. Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah. Para jemaah sekalian, sesuatu yang didahulukan dan yang diakhirkan dalam Quran itu bukan tanpa hikmah. Ada hikmah, ada di situ faedah. Seperti kenapa muhajirin dan ansor didahulukan muhajirin. Karena memang lebih utama daripada ansor. Demikian pula dalam ayat ini, kenapa didahulukan jin? Bukan keutamaan jin lebih utama atau karena jin lebih utama dari manusia. Bukan di sini. Tapi faedahnya di sini adalah bahwa Allah dahulukan jin Wa makhlaqtul jinna wal insa ila liyabudun. Di sini karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Jadi yang paling tua umurnya siapa? Jin dan yang paling panjang umurnya juga jin. Ya. Jadi jin itu tidak seperti kita. Para jemaah. Kalau kita umur berapa? Hah? Kata Nabi, "A'mar ummati ma baina 60 70 sana wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku 60 70 tahun saja, jemaah. 70 tahun cuma, 60 dan yang sedikit ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Ya. Makanya kita ini di dunia sangat sebentar sekali. Bayangkan kakek nenek moyang kita yang sudah ratusan tahun di alam kubur sekarang. Hidupnya cuma berapa? Ya, 60, 70. Bahkan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, 1440 berapa? 4. Ya, dikurangi usia beliau 63 tahun. Beliau kan 63 tahun saja hidupnya. Tapi di alam barzahnya sudah berapa ribu tahun. Nah, kita wajib untuk merenungi ini jemaah, mempersiapkan hidup yang jangankan ngomong akhirat, jangan ngomong akhirat terlalu jauh. Ngomong alam barzah saja dulu. Kita di alam barzah saja lebih lama dari daripada hidup kita di dunia. Lebih lama berpuluh-puluh ratus ribu kali lipat lagi. Itu di alam barzah saja. Dan kematian demikian dekat saja bagi seorang. Bisa jadi Allah tanpa sebab mati orang itu. Bisa jadi kepleset yang nginjek kulit pisang mati gara-gara itu. Banyak. Orang mati gara-gara makan gulai kambing, mati. Karena punya darah tinggi. Jadi cepat saja. Mati itu cepat sekali jaman Makan gulai kambing mati. Atau makan apa? Gorengan mati karena kolesterol misalnya. Jadi demikian dekat akhirat alam barzah dengan kita. Dan itu pun hanya sebentar kita di dunia ini. Ya. 60 itu sebentar dibandingkan jangan akhirat terlalu jauh, alam barzah saja. Ya, Rasul kita Muhammad ribuan tahun di alam barzah. para sahabat ribuan tahun, Imam Syafi'i ribuan tahun. Ya, dibandingkan ya ini dengan kehidupan mereka. Bahkan yang menarik para sahabat, Mu'ad bin Jabal ini, Mu'ad bin Jabal ini, para jemaah, umur 22 tahun dakwah ke Yaman diutus oleh Nabi di akhir hayat Nabi SAW. Pulang dari Yaman tidak ketemu Nabi SAW. Lalu diutus lagi ke Syam untuk berdakwah di Syam dan meninggal kena ta'un di Syam, kena wabah. Itu usia 30 lebih saja. 30 lebih usianya. Menjadi imam, menjadi orang alim. ya Dan usia 30 lebih meninggal. Para ulama kita juga Imam Nawawi, 30 lebih Imam Nawawi rahimahullah, menjadi imam kaum muslimin dalam hal ilmu. Nah, jadi banyak mereka itu Masya Allah usianya demikian, demikian singkatnya namun berprestasi yang luar biasa para ulama kita. Wa ammarahum bihadal haqqil azim. Dan Allah pun memerintahkan untuk menunaikan hak yang agung ini. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Para jemaah sekalian, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 itu Allah memerintahkan ibadah di situ. Dan yang Allah seru adalah ya ayuhan nasu'budu. Wahai manusia, Allah perintahkan beribadahlah. Kepada siapa ibadahnya Robbakum? Kepada yang telah. Rob itu yang telah menciptakan kalian, menguasai dan mengatur kalian. Berarti faedahnya di sini, kita hanya diperintah ibadah itu kepada zat yang telah apa? Yang telah apa jemaah? Yang telah menciptakan memberi rizki. Kok ini ibadah kepada yang nggak pernah memberi rizki, nggak pernah menciptakan kita? Maka dalam banyak ayat Quran selalu digandengkan antara ibadah, yakni tauhid, ibadah tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ini sebagai bentuk apa kolerasi jemaah? Sebagai bentuk bahwa orang yang bertauhid uluhiyah itu ya pastinya adalah bertauhid rububiyah. Sebaliknya orang yang bertauhid rububiyah dituntut untuk bertauhid ibadah. Orang yang sudah mengaku Allah itu penciptanya dituntut untuk ibadah hanya kepada zat yang telah menciptakan. Dan yang menarik para jemaah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 ini kalau kita baca Quran dari mulai awal Al-Fatihah ya, Al-Baqarah ayat 1 2 3 4 sampai ayat yang ke-20 Al-Baqarah kalau kita baca mushaf itu tidak ada perintah apapun. Jadi perintah pertama kali itu di ayat 21-nya Al-Baqarah. Al-Fatihah nggak ada perintah. Al-Baqarah 1, 2, 3 sampai ayat yang ke-20 tidak ada perintah di situ. Barulah mulai perintah itu di ayat 21 tentang ibadah. Dan yang menarik di sini juga para jemaah sekalian bahwa di Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang tiga karakter manusia. Pertama orang yang bertakwa, orang beriman, yang kedua orang kafir. Orang kafir dua ayat saja. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tuntirum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Dua ayat saja. Sisanya orang munafik belasan ayat, jemaah. Orang mukmin empat ayat aja Allah jelaskan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Empat ayat Allah sebutkan sifat orang beriman. Dua ayat Allah sebutkan sifat orang kafir dan belasan ayat Allah sebutkan sifat orang munafik. Bahkan Allah menurunkan satu surat yang sempurna tentang orang munafik itu surah apa? Al Al Munafikun. Ini menunjukkan apa para jemaah? Bahayanya kemunafikan bahaya kemunafikan. Nah, berarti perintah pertama di mushaf, di mushaf adalah Al-Baqarah 21 yang isinya perintah ibadah. Ya Yuhanna su'budu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, waladina min qablikum dan orang sebelum kalian La'alakum tatakun agar kalian bertakwa. Dan banyak Allah berfirman dalam ayat yang lain yang menunjukkan Allah memerintahkan untuk untuk apa? hak yang agung ini itu ibadah kepada Allah. Yaitu contohnya surah Nisa tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Maka falghayatu min khalqil khalqi wa an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Maka hikmah, puncak hikmah diciptakan makhluk adalah rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan masih membaca di hak yang pertama berjamaah. Dan hak yang pertama ini, ya, hak yang pertama ini sebentar. Hak yang pertama ini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh lembar kali dua halaman berarti empat belas halaman. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala Hak yang kedua nanti tentang hak Al-Quran. Nah, ini kita banyak juga melalaikan hak ini. Ya hak yang kedua yang dibahas beliau tentang hak Al-Quran. Jadi kewajiban kita kepada Al-Quran. Nah, nanti insya Allah setelah hak Allah. Nanti kita baca hak Al-Quran. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.